Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidaqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumadang arsanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah pengawasan dalam rangka milad ini kalau bahasa kampus namanya dies natalis. Kalau anak kam, uh, anak kafe namanya besde party. MTSN Negeri 1 Ponorogo ke 39 Urung tua, urung matang buruk Kayak kok lemu banget sopo niku foto lawas kula tuwek mbahmu tuwek Hadratil muhtaramun para kiai, para alim, para ulama, dewan asatid, bapak-bapak guru ingkang estu kula hormati kula takdimi. Segenap pejabat yang hadir malam hari ini, Bapak Wakil Bupati, perwakilan dari Koramil, Polsek, dan seluruh panitia apapun wujud dan bentuknya yang saya muliakan. Tidak ketinggalan Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, Kepala ini Bapak napa Ibu? Masalah nah, men ngomong karo aku. Ibu Raisatul Madrasah, Bu Sinten namine? Bu Nurul tulis sing pundi? Oh nggih, niku kepala sekolah. Pantes bentuknya kaya rapot. <laughs> Bu Nurul. Bu sembuh. alamin. Malam hari ini pulau saged sowan rangkaian 4 hari pulau teng Ponorogo Insya Allah selama empat hari ke depan kulo teng Ponorogo. Saat ini lanjut teng Jawa Tengah. Dalu menikah wonten MTSN satu Ponorogo, binjang dalu insya Allah wonten ngunut. Lajeng dino Rebu wonten Polsek Melarak. Lajeng dinten Kemis wonten Jenangan. Jenangan. Kulo yakin sedoyo ingkang rawuh dalu menika insya Allah kepetang tiang ingkang saya. Saya nopo awon? Awon nopo saya Kaya budalan jenazah. Ibu bapak rahimakumullah Dengan Kabupaten Ponorogo insya Allah saya tidak asing Selain begitu banyaknya jadwal di Ponorogo Tapi Alhamdulillah seprono seprene pulau ngaji teng Ponorogo Nembe dalu menikah ketemu kali Pak Wakil Bupati Moga-moga wakil bupati ini selamat. Saya berharap beliau datang dalam kapasitas kapasitasnya wakil bupati, bukan dalam kapasitas politisi. Saat ini nyuwun saya Pak Wakil Bupati, dunia ini ku kuali-kuali. Kuali teng pundi Gus. Karo wong Islam suudon karo wong kafir husnudon sesama muslim berburuk sangka tetapi dengan orang non muslim berbaik sangka kiai habaib ulama kadang-kadang malah dicurigai yang bukan dari kalangan kita justru diidolai contoh Habib dicurigai Orang yang bukan dari kita diidolakan. Ahok. Niki ulama'e dicurigai yang dari mereka diidolakan. Dengan orang Islam suudon, dengan orang kafir husnudon. Dengan kiai suudon, dengan pejabat, dengan politisi biasanya malah husnudon. Soalnya nopo politisi. Maka saya maksud Pak Wakil Bupati hadir sebagai pejabat, bukan sebagai politisi. Kalau Gus Miftah bagaimana menganggapnya? Dengan kiai husnudon. Kalau dengan politisi waspada. dengan pejabat lebih Lah Pak Sujarno lah dalam rangka kapasitas sebagai pejabat. Kenapa dengan politisi itu harus waspada, Bu Pak? Nyuwun saya. Mergo mawon jenenge mawon politisi. Yang namanya politisi itu nopo-nopo dipolitiskan. Sholat disuting politis. Mangkat ngaji politis. Maka biasanya mereka mau datang hanya ketika butuh. Contohnya pas aja pilihan legislatif. Niku kuwatah caleg niku mangkat ngaji bahkan kula tahu sing niku wedang niku nggih main raine ketok. Lah iki ra mungkin calak iki. Rupa kaya ngene calak ya. Sesuk insya Allah jadi bupati. Belambangan. Mila kula niku lak ana bupati, wakil bupati, pejabat istiqomah melu ngaji niku rasane ayem. Muga-muga Pak Sujarno niku istiqomah. Ampun kaya calak-calak teng Yogya Pak Wabu, Calak-calak teng Yogya niku gelem nyedak kiai, gelem mangkat ngaji niku yen ajeng pemilihan legislatif tok. Mila kula kadang-kadang sedih, kiai-kiai niku suwe-suwe mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Tegese napa? Dong salam kalih laos nika nyuwun sewu yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Lah kiai-kiai ini rata-rata nggih ngoten niku, yen ajeng pilihan DPR niku disowani dhisik dhewe. Begitu jadi dilalekin dhisik dhewe. Napa niku namung salah caleg mboten. Nggih salah kiai ini. Soale napa? Yen ajeng pilek niku caleg nyedak kiai, kiai nyedak caleg. Napa caleg nyedak kiai? Mergo pengin dipilih karo kiai sak jamaahe Nopo kiai nyedak caleg mergo kiai ini pengen ngam pengen nguntal amplope caleg. Milo begitu pejabat sing ngoten iki lah dadi nyuwun sewu. Begitu salah kiai rawani ngandani. Soalnya nopo wes biasa dipakani kali caleg. Niki Pak Polisi sing kula maksud namine samsat. Nopo niku samsat sama-sama bangsat. Milo alhamdulillah kula senang banget dalu menika setelah beberapa tahun kula ngaji teng Ponorogo, alhamdulillah ketemu kali Pak Wakil Bupati. Muga-muga Wakil Bupati ini selamat. Besok mben peningkatan karir muga-muga jadi bupati mbuh kapan. Amin. Kula dongake maksud kula napa jadi nyumbang panitia muga-muga tambah. Amin. Alhamdulillah. Maka pendidikan madrasah salah satu tujuannya apa? Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah. Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki adab dan peradaban. Karena apa? Karena pada hakikatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Innama bo'istul utamima makarimal akhlak. Maka saya sampaikan, kalau kemudian hari ini negara dianggap rusak, itu tidak semata-mata karena rusaknya pejabat, tetapi banyak korelasi yang bisa dihubung-hubungkan. Imam Al-Ghazali mengatakan fasadul bilad bi fasadil umaro. Rusaknya negara karena rusaknya pejabat. Kenapa pejabat rusak? Wa fasadul umaro bi fasadil ulama rusaknya pejabat dikarenakan rusaknya ulama dan kiai. Kenapa kiainya rusak? Wa fasadul ulama bihubbil jah wal mal. Kiainya menjadi rusak. Kenapa? Karena terlalu cinta dengan harta dan kedudukan. Jadi nyuwun saya sekarang itu pengen masuk gampang buku kepala sekolah. Apalagi era medsos. Saya itu mau di live sama anak-anak pondok hanya karena permintaan. Sebenarnya saya tidak mau dan tidak berkenan. Tetapi teman-teman di Hong Kong, teman-teman di Taiwan, di Malaysia, bah, kalau pengajian di live. Saya bilang, hari ini pengen jadi orang besar itu cukup dengan dua cara. Yang pertama, melawan orang besar. Yang kedua, menyelesaikan masalah besar. Dan yang terjadi hari ini dengan medsos apa? Mereka yang terkenal adalah orang-orang yang berani melawan orang-orang besar. Jadi lah wis dianggap Gus, gelem misuh-misuh niku cepet kondang. Lho biasa nih, delok ning Facebook nih kok. Wo pejabatnya danjo untuk ki kondang. Matane picek, Pak Wakil Bupati mesti paham nih, sapa kira-kira kapan sing model ngoten iki. Pokoknya wani miswi pejabat, wani micek-miceke, wani dancuk-dancuke, wani jangkrik-jangkrike. Niku sakniki cepet kondang. Soalnya apa? teori deh pengen menjadi orang besar silahkan melawan orang besar contohnya umpamane bocah hadrah ki gelut karo Pak Wakil Bupati kue langsung kondang kue sing tengah rupanya kaya kipli ki sapa iki kue kue sing kopeh murtuk duri sapa iki sama bro jenengmu bro eh Bahlun, mosok Bahlun. oh Bara Bara Bara nantang gelut Pak Wakil Bupati. Kira-kira nyuwun sewu sing kondang Pak Sujarno nono bara? Bara. Ning ora mungkin rupa kaya ngono wani mungkin. Nah sekarang yang terjadi nyuwun sewu begitu gampang orang itu terkenal dengan memanfaatkan mesos. Caranya gimana? Melawan orang besar. Maka mohon maaf, akhlak ini kemudian yang menjadi fokus pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena hari ini fakta membuktikan rusaknya pejabat-pejabat negara bukan karena mereka tidak berilmu, tapi disebabkan karena mereka tidak berakhlak. Rusaknya negara bukan diakibatkan mereka bodoh, mereka pintar, tetapi apa? Mereka tidak beradab. Mila nyuwun sewu, pejabat-pejabat yang korup yang maling rata-rata pintar, tapi randuwe akhlak. Kenapa uang KTP dikorupsi? Karena mereka pinter, bisa ngakali duit. Tetapi mereka tidak berakhlak. Maka ketika saya ditanya sama anggota DPR RI di pondok saya, Gus Miftah saya mau tanya, apa Pak DPR? Saya mau tanya, kira-kira anggota DPR sama polisi itu hebat mana? Pulau Jawa, DPR. Buktinya apa? Kapolri bisa jadi Kapolri seperti Pak Tito Karnavian harus melalui seleksi Komisi 3 DPR RI. Panglima TNI sama DPR bermana? DPR. Pak Hadi Cahyanto iso dadi Panglima TNI diseleksi Komisi 1. Tanya lagi, kalau presiden sama DPR hebat mana? DPR. Buktinya jelas Jokowi iso nyalon ke karo partai-partai sing duwe anggota DPR. Terakhir takon kali kulo Pak Wabu, yang DPR karo Kanjeng Nabi hebat pun digus. Batuk kulo mumet. batuk. tinggi Akhirnya kulo jawab, hebat mana DPR kali Kanjeng Nabi? DPR kaget DPR ngoten Gus enggak, soalnya napa jelas Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah DPR saat ini belas rawat di karo Gusti Allah Nah, lagi ngapa tak Oh dulu deh DPR mesti. Kulo niku nopo mboten sedih. KTP kulo hilang teng bandara. Kulo telepon Bu Camat. Bu Camat, KTP kulo hilang wonten bandara. Sakit mboten kulo damel sakniki. Waduh Gus nyuwun sewu blangkone telas. Kenapa sampai kehabisan seperti ini nyuwun sewu? Karena anggaran yang seharusnya turun untuk KTP itu akhirnya raib mergonopo diuntal maling. Lah malah saat ini malingnya ampuh banget ya Pak Wabu. Lah pripun boten. Maling-maling ini saat ini ampuh. Suwe-suwe kok kaya Jadi kan perso Fir'on itu hebatnya tengbundi. Fir'on itu lah ngaku Gusti Allah. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling besar kata Fir'aun, yang paling tinggi. Fir'aun niku nyuwun sewu kudanan sing pilek mboten Fir'aun udane. Niku Fir'aun. Fir'aun niku mangan sambel sing mules, ora wetenge ne sambele. Sami teng Indonesia nabrak tiang listrik sing rusak tiang listrik wonge ra apa-apa. Ndak saya loro, saya salah sih dan bapau. Kuwi apa yang Firaun dong? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka semuanya berpendidikan, berilmu, cerdas, pintar, smart, tetapi mereka tidak memiliki akhlak. Maka nanti akan saya sampaikan di mana keunggulan madrasah, di mana keunggulan pondok pesantren dibandingkan pendidikan yang lainnya. Salah satunya apa? Di bidang dan di wilayah akhlak. Masuk Pak Bupati Nyuwon Sewu. Anak itu masuk sekolah, masuk pondok, sama masuk TK umum, mang gelok. Ini wis beda kok. Melebu TK. Apa pendidikan pertama kali yang diajarkan kepada anak? Kancil nyolong timun. Pertanyaan saya, apa pentingnya kancil nyolong timun diajarkan kepada anak? Kancil niku maling. Nopo diajarkan kepada anak-anak TK? Pentingnya teng pundi. Mergo ciliane diajari kancil nyolong timun nyuwun sewu begitu dadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Soalnya salah. dari DPR ya maling. 5,7 triliun sing dibagi-bagi 2,9 triliun. Soalnya ini mumet pejabat-pejabat ini disebuti kabeh oleh sing 500.000 dolar, 500.000 dolar, saya dolar. Bahkan ada yang dapat nyuwun sewu 5 juta dolar. Niku pinten nih ya? 500 juta, 500 miliar lebih Kue rasa bayangke sama no, wong pergi pengajian yang kene samu murah jelas kok bayangke yang no. Aku mau bayangke rasa ngarep-ngarep sangu. Engko disangoni ditompo. orang disangoni pamitnya bola-bali ngono kuwi carane. ketinggalan. Tenang no pikirmu. Wong ngaku sing saka Yogya rene aku ora mikir sangu. Soalnya aku percaya sing mikir sangu kepala sekolah ora awake dhewe. Lah wong kancil nyolong timun kok ke tengah nah niku pentingin nopo coba lah melebu pondok nih, Begitu melebu pondok diajari kitab Aqidatul Awam. Wala melebu nyuwun sewu TPA Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Sanawiyah dan pondok pesantren. Begitu melebu. Eh, kenapa kejenenge Nabi. Tafsilu khamsatin wa isrina lazin kulla mukallafin faha kekuatanin hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba isa Melebu TK Ya Allah, burung kakak tua. Hingga di jendela nenek sudah tua. Giginya di jendela. Ini aku ngenyek mbahne tau bu. mbah ini metok sekolah malah ke karo putune nenek sudah tua. Giginya hilang semua. Nanti kita evaluasi, Pak. Saya kan saya saya bisa ngomong pendidikan banyak, Bu. Kenapa? Karena saya juga sarjana pendidikan. Tapi itu tadi ijazah saya tidak saya ambil. Soalnya kulo isin kuliah patang tahun gelare SAG. Ya Allah, sarjana gak gimana gitu sarjana alam gaib mbahmu ya. Besok barang ya SAG. Sarjana gak gemblung. coba melebu TK urung-urung diajari lagu ra jelas po ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam minum susu tak takon walang karo kupu-kupu ngendi lah awan mangan sego bumi ngombe susu Oh ono apa walangnya cerutak ora ono Terlak lagu niki dinyanyakke cah cilik niku salah. salah teng pundi tak takon sing ngawan mangan sego bengi ngombe susu. Niku anake napa bapakne? Lho. Bapakne sing jenenge anak iki awan ngombe susu bengi ngombe susu. Wis ora bener meneh. Nina bubuk Oh Nina bubuk, kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Kira-kira sing dicokot nyamuk sing bubuk apa sing melek? Ya sing bubuk lah melek iso ngeplak, goblok. anak kula lak nyanyi yang ngoten protes Nina bobo oh Nina bobo kalau tidak bobo digigit nyamuk bah sing dicopot nyamuk niku sing bobo lak melek boten. Turno bapak ki ngopo to abah ki ngopo to kok ngongkon kula cepet bubuk? Pertanyaan kula, lah kula pun bubuk, bapak ibu ajeng ngapain? Lah mumet ku aku jawabe. Masa gaweke adik, ora kami. kok. Maka akan kita dapati bagaimana kemudian pendidikan madrasah sanawiyah pendidikan madrasah ibtidaiyah, pendidikan madrasah aliyah itu ternyata mempunyai keunggulan luar biasa dibandingkan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Kula matur MTS niku insya Allah SMP plus. SMP plus. Plus nopo? Plus ngaji. Plus nopo? Plus agama. Plus nopo? Plus akhlak. Plus nopo? Plus adat. Karena di sini posisi guru tidak hanya sebagai ustadz, tetapi guru juga sebagai mu'alim, guru sebagai mudaris, guru sebagai muadib, dan bahkan guru sebagai murabbi. Makanya nyuwun sewu, sekarang luar biasa. Kapolri ini seneng ngaji, Panglima TNI ini seneng ngaji, Pak Gatot seneng ngaji, Pangdam Diponegoro itu punya kebijakan Dandim-dandim harus dekat dengan kiai. Dandim-dandim harus dekat dengan ulama-ulama setempat di kabupaten. Kalau sampai kalah dekat dengan polisi, pangdamnya marah Pak Suryanto. Ini luar biasa. Kenapa Bu? Karena bangsa ini hari ini krisis akhlak. Bangsa ini krisis adab. Kenapa? Semakin rusaknya bangsa ini karena semakin banyak pemimpin bangsa yang tidak mempunyai akhlak yang karimah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin Ponorogo mbok DPR mbok pejabat eksekutif kabeh selamat. Amin. Neng sing paling selamat kuwi RT. Kuwi selamat banget. Lho tenan pilihan RT ra nganggo duit, dadi ya ora gajian. Mila jenenge RT lho. Apa kuwi RT rekoso terus? Ono ra RT ning. Pak Bu, perkenankan saya untuk memberikan motivasi kepada adik-adik sanawiyah di sini Bu Nurul. Bu, selamat Nunun. Nurun. Nurun. Eh, nurun. Nur. Run. Pak Wakil Bupati, saya istru, saya itu aslinya juga Ponorogo. Ponorogo. Ya juga jadi sama. jadi sama. Tepatnya di Bandengan bandengan. Nganggo ngan lho nggih. Karena mung bidongan niku artinya beda. Beda. Beda. Kaya aku ngomong, kewan sing dolan ning sawah ning ladang kuwi jenenge bajing. Lah, kewan sing gaweane rampok duwite rakyat kuwi jenenge ya mau Wong bedongan tok lho. Jadi banteng karo bantengan itu beda. Tapi nyuwun sewu, lahir kula pun mboten teng mriki, sing ing mriki bapak kula. Lahirnya teng pundi? Teng Lampung. Milo istilah kerennya Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen sopir kula nika Indo Pakistan. Napa niku bapakne iblis, ibune setan. Yen sing nganggo HP niki Indo Bali ibune babu bapakne kuli gitu. Wong ora krungu nganggo nganggo nganggo iki Pak. Pendidikan saya SD. SD masuk sanawiyah. Kebetulan sanawiyah keluarga. Yang kurikulumnya sama persis dengan Al-Islam Juresan. Pak Mahfud almarhum Al Islam, Al Iman. Pak Mahfud itu jadi pengen gawe telu. Al Islam, Al Iman, Al Ihsan. Guru-guru pondok kula itu paling kata saking gontor, saking jursan. Salah satu kiai pondok kiai pondok gontor niku mbiyen tasik sedulur kula. Namine almarhum Kiai Haji Imam Badri. Almarhum. Begitu rampung aliyah nyuwun sewu, pulau mangkat ning Yogya. Saya mau memberi motivasi kepada adik-adik yang hari ini tidak mempunyai biaya atau kekurangan biaya dari orang tuanya bagaimana kemudian menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Mulai sanawiyah kelas 3 saya sudah tidak dapat kiriman dan biaya dari orang tua. Tak di diri. Caranya gimana? Waktu niku kula tabarukan. Napa niku tabarukan ngalap berkah khidmah dadi khodime kiai. Kiai kula niku kebetulan mempunyai ayam telur. Ayam bulas ndok. Gawean kula niku nyuwun sewu isuk kanca kula nyantri niku ngaji, kula makani pitik. Awan kanca-kanca istirahat kula makani pitik. Sore liyane ngaji kula nimpal telek pitik. Mila jaman biyen celukan ku apa le Mister telek. Dulu kurang ngajar saya kayak kaya telek kurang ngajar kok kayak. Awas tangkemu gosok dulu wae. Mosok menyek banget saya kayak kaya telek Awas. Sing diwang, diwang. Awas entar. Tak lagu lagune NDA pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh dicinta iki lagumu apa kaya ngene rupane wong kere lah salah men kalau aku kaya telek lah ibumu beda nih lagu ini Via Valen sayang wow. Bu Nurul nyeluk Juni wah sayang apa kowe krumu sing aja orang krumu ya budek kok goblok Lah ini Pak Wabub kayak Dek, kowe mbien janji karo aku. Oh nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi buwabub langsung jawab o oh, a o e buwabub wonten menika oh mboten wonten alhamdulillah ragung Sallu ala Nabi Muhammad. Kok ayo mulai ke piye iya ta kowe iki? Sallallahu Nabi Muhammad, ayo mulai. Rampung aliyah, kula sanawiyah kelas telu di aliyah ragat piyambak. Ternyata bisa. Begitu kula mangkat teng Yogyakarta kula matur kali ibu bapak kula, Pak Bu. Kula ajeng mangkat teng Yogyakarta kuliah pun mboten usah jenengan sangon. Mboten usah jenengan kirim. Ngono le, nggih. Lah kowe njaluk kiriman apa? Kula mangkirimi Fatihah mawon kali selawat. Subhanallah. Ini Bapak Ibu wali murid yang hadir mohon maaf. Anak jenengan sekolah teng mriki mang macae selawat. Anak jenengan sekolah teng mriki mang Fatihah. Kula mboten usah dikirimi duit, mangkirimi Fatihah, mangkirimi selawat. Jadi sampai hari ini Pak Wabub kalau saya susah sing telepon bapak ibu kula kayak ngirimi Fatihah solawat, Fatihah solawat, Fatihah solawat. Ning nggih nyuwun sewu Fatihah tok ora usah ditambahi liyane. Fatihah solawat. Kula mangkat teng Modal 1 juta. Tahun 1999 daftar kuliah niku namung duit sejuta toh. Begitu dugi Yogyakarta kula bingung, napa? Duit entek nggih daftar karo nggih ngepis. Akhirnya saya tidak kuat ngekos. Akhirnya pulau bingung manggon teng pundi ketemulah masjid. Akhirnya pulau manggon masjid. Zaman sakmono adalah masjid sing pulau temoni niku masjidnya wong Muhammadiyah. Wong Yogyakarta niku lah kebak Muhammadiyah. Akhirnya nggak kuat ngekos pulau neng masjid. Pangkat pulau zaman sakmoten James Bond. Nopo niku James Bond jaga masjid dan kebon. Delalah masjid wong Muhammadiyah Pak Wabu. Subhanallah. Tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara kula manggon masjid wong Muhammadiyah kula kuru. Bobot kula namung patang puluh kilo. Lah napa kula malu Muhammadiyah kuru soalnya Muhammadiyah belas ra ono selamatan. Ora ana mangan-mangan belas. Kere kere aku. Bu Wedo, Pak. Begitu kula rambung kuliah niku balik teng masjid wong NU zaman sak monten kula langsung bobot kula niku mundak 100 kilo. Lah, fotonya kan 100 kilo nih kok. Foto niku 100 kilo nih. Lah napa balik ning kampunge wong NU kula lemu sampai 100 kilo. Lah piye? muak wong NU niku lak titik-titik mangan. Yasinan mangan tahlilan mangan solawatan mangan manakipan mangan rejepan mangan mauludan mangan tanggane lara kon dongake mangan delala sing lara mati mangan meneh pitung dina tak kandhani nganti rupane bara kaya besek iki lho ya. mangan mangan mangan mangan mangan mangan oh kipli kipli kipli lah kok sakniki kuru Gus napa balik Muhammadiyah melih mboten mergone kula ngatur pola makan. ngatur pola makan. Dadi sing maune bobot kula 100 kilo sakniki mudun 105 kilo selama 13 bulan mudun jadi 73 kilo. Jadi kula niku telung 30 kilo lebih. Napa? Soale kula nglakoni tirakat sing mangke ajeng kula aturke teng adik-adik niku sekolah. Alhamdulillah kula ndawut, kula ngrawat Neng rawate sakniki mandek, rawon niku mboten mangan sego. Neng gara-gara loro sakniki mangan sego meneh, tapi itu tetep Pak Wakil Bupati. Kades sudah niki awal, alhamdulillah pulang di poso. Dugi mriki subhanallah neng mobil suwe, Panitianya belas ra ono sing nyedak. Alhamdulillah. Aku ra sosok. Begitu arep mudun saka mobil, langsung krungu, uh, opening dance. Uh, Kulo pengajian muslim pulau tahun nembe niki arep pengaji disambut karo tari, <laughs> Masya Allah. Aku getun ora mudhun mobil. Soalnya apa sing nari kincin, Ya Allah. <laughs> Oh, ini iya, Jadi gara-gara kulon Dawud niku Pak Wabub subhanallah. Bobot kulon niku dari 105 kilo saat ini 73 kilo. Wow, kayak lemu kali. Saiki seksi, Bro. Wetengku sik pack. Kok sik pack sik pack. Akhirnya apa? Tinggal kita kula kuliah teng Yogyo. Ini adik-adik saya kasih tahu rahasianya. Tanpa kiriman wong tua, tanpa transferan, Zaman sakmoten weselan urung ana transfer wesel wesel itu melalui pos. Kenapa kok bisa kuliah? Karena semangat yang luar biasa. Untuk mencukupi biaya saya kuliah nyuwun saya Bu. Semua saya lakukan yang penting halal. Dan yang paling penting adalah doa dari orang tua. Ingat ibu-ibu wali murid, bapak-bapak wali murid, ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Satu, dakwah so'im, doanya orang berpuasa. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Dan yang ketiga, doanya orang tua kepada anaknya. Maka sayogjanya jenengan titip anaknya teng bunurul. Masuk sekolah di MTSN. Tetapi orang tua di rumah tidak lelah dan tidak berhenti mendoakan anak-anaknya. Fatihah solawat, fatihah solawat. Luar biasa. Jenengan dua anak nakal, gampang. Mungkin turu leboni kamarnya cekal sirahnya solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku sekolah ning MPSN soleh soleha Al-Fatihah mandi. Sami bapak-bapak. Bojomu cerewet gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Tenan nih. Kok ijek cerewet gampang, tambahi surat Yasin rampung. Ya lah siswa siswi pelan nang juru peteng-petengan kayak ngopo. Hmm. Woi, sing buri tak kandani. Pokoknya adik-adik cewek kae sing ngrungokke tak dongak sok bojone kiai. Minimal jadi bojone wakil bupati. Amin. Ning lah rame dhewe dadi bojone Kipli. malah dulu peteng-petengan kae. Wah, jan. Masuk mbahmu masuk. Pokoknya Fatihah selamat. Ibu anaknya pamit sangka dalam. Bu, makan sekolah sungkem karo wong tuane. Al-Fatihah. Kita itu sering Bapak Ibu kirim fatihah untuk yang mati, tapi lupa kirim fatihah untuk yang hidup. Kita sering kirim fatihah untuk ahli kubur, tetapi kita jarang kirim fatihah untuk ahli dan keluarga kita di rumah. Mereka aku lomba buatan benbar sholat Gue bujuku al-fatihah. Gue anakku jenenge iki al-fatihah. Ngono kuwi. Kowe tua tuamu gue bapak ibuku al-fatihah. Terus tak fatihah. Bapak-bapak gengatan Ibu-ibu nggih ngoten, pengen bojone ora rabi meneh gampang bunurul umpamane. Muga-muga bojoku ora rabi meneh. Al-Fatihah. Delala sing lanang ya pinter. Al-Fatihah tu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Begitu bunurul Matekah sing lanang ya Matekah muga-muga nurul gelem tak poligami. Al-Fatihah. Perang Fatihah. ora ora punurut. Kula takoni Gus Miftah bojone pinten? Alhamdulillah. Tak pikir ki asal wis atos. Bono atos sangkeme cah kae. Bojoku mong siji le, alhamdulillah mong siji. Mung cita-citane siji ning Yogya, siji ning Ponorogo. Cita-cita. Wong ya bojo kula gelem dipoligami kok. Apa kula purun dipoligami. Alhamdulillah. Syaratnya apa-apa? Pokoknya bunda siap dimadu. Oh, seneng oh, Syaratnya apa pun asalkan abah mau diracun, mau darah diracun. bojone siji wae le. Mergo kepala sekolah wedok tak nyanyi lagu ini aki, Rasa mau tahui. Amplopmu murah jelas. Tipungnya malah kayak Amrozi sih gede. Salu ala Nabi Muhammad. Asolole piye to Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Pak Wabub dicatat, mereka setuju dengan lagu saya. Tak terus ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali, dunia terasa hampa. Suami dibagi dua namun bila istri rela semuanya kan berpahala Allah pasti membalasnya surga sebagai jaminannya Setuju bu? Gak Mau setuju Jagalah istri jangan kau sakiti Jagalah suami jangan sampai berpoligami Sarat syaratnya bojomu men rabi menegu Bila suami mulai tak betah Istri harus segera berbenah Bila perlu pergi ke salon Biar tidak kelihatan on Ingat Bu, persaingan di luar semakin ketat Oh, ini jualan ini mayu-ayu, ini ngomahnya Allah. Lah, tenggak pengajian ketemu Pak Wabu, beber, ini dempul, wedak FIFA nomor papat. Uh. Ali dikerok ganti buntut kalau jengking. Hidupnya disambut kayak sahri cetar membahana. Wes wedaan nganggu blas on, dia ini abang-abang. lambune wangi kelek reksona sandale jinjit ngarep subhanallah niku ketemu Pak pejabat bawa Wakil Bupati begitu ning omahnya Allah dasar tuwa bolong-bolong ambune sambel terasi E bekas kerohan tali kotangi petin siji bisa menjijikkan Padahal ning dalan iki Pak ya tanya Pak polisi ge sing ning dalan. Wala wong wedok saiki bocah-bocah iki lho masyaallah pakaiane iki minimal SMS. Apa gue SMS dite metu setite. Acur, acur. Kaya kula wong mlebet pon rokok, wah ana tak seksi kene. Masyaallah, you can see. Uh, Keleke ketok, sempate ketok. Aku bingung tak delok dosa ora didelok kok. Mulus Nah, makanya anak-anak sanawiyah ini luar biasa bu minimal mereka berjilbab subhanallah neng ojo kaya neng yogyo neng yogyo saat ini ono ono ono pepatah kondang nopo niku dhuwur kudung ngisor warung ya Allah iku piye dhuwur kudung ngisor warung Ketoke dhuwure jilbaban sing ngisor ya Allah sempletet datang ketot macem-macem niku. Macem-macem. Gus kudu nganggo cadar napa mboten? Ora. Sing nganggo cadar angsal-angsal ya ora apa-apa. Kula wingi matur kali Kapolda Yogyo Indonesia niku aneh. Saniki cadar diharamke, jilbab dimubahke nganggo helm diwajibke. Lho kurang ajar ta kuwi. Helm wajib nganggo jilbab, nganggo jilbab kok jarene mubah. Lah ya piye nganggo jilbab ya kudu nganggo helm ya kudu. Nang kula tahu Pak, kula ben ngeyel karo polisi gara-gara nyuwun sewu. Apa-apa dibit-abit-angkit diharam-haramke akhire napa kula ngojeki polisi. Kula ngaji numpak motor gede orang nganggo helm nganggo blangkon. Mulih ana polisi lampu merah tak tabrak. kaget aku ngombene kapan. Aku ngelak sih. Monggo Pak aku diunjuk. Tadi Jadi kelingan nih, tahlilan nih kampungku. Aku mau push. Ono sing kaget. Begitu rambung pengajian. Biasanya suguhannya lah mau piringan. Ini prasmanan juga dewi dhewe ndelok suguhannya rawon. Wow, antri ngarep dewi bong tuwa. Ngudak ngaduk rawan kira rampung-rampung kula bengok songkong mburi. Pak, gantian. Dereng rampung, Gus. Suwene kok sampai 10 menit tak takoni, "Pak, cepat antri." Jawabane bapak ini napa ya sing salah jenengan kok Gus. Lah napa urusane kali kula? Gara-gara wong jenengan pengajian bengok untuk kula copot. Mlebu rawon. Rawon rasa untung eh baru gue sing mangan bara ya tak. Tadi kalau kita gitu diceritain ke Pak Polisi, lagi yang kalau popo apa bid'ah haram, musyrik, kafir, takhayul, kurafat, Ya Allah. Begitu kalau ngelanggar lampu merah, dia Kali polisi sing jogo mriku lalu lintas. Ya enggak. Soalnya apa? Aku lan numpak ninja, sing ya Allah, supra ya ora enggak Ning polisine pinter begitu ora kecanda ngarep di telepon nganggo hati ini kok bisa kalau kuwi orang nganggo helm nganggo belang kon bocahnya nggo motor ninja sampai kota Yogyakarta diadang polisi papat aku mandek waduh mandek ya Selamat malam Pak, Pulau jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa minta surat-suratnya Pak, Pulau jawab Bapak minta surat apa? Yasin apa Fatihah? Oh. Rasa melu-melu. Akhirnya saya tidak bisa menunjukkan surat-suratnya. Langsung polisi menghentikan. Mohon maaf, bapak saya tilang. Kula takoni. What? Saya tilang. Alasannya apa? Bapak melanggar tiga hal. Apa saja itu Pak Polisi? Satu, Bapak tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor. Nomor dua, Bapak melanggar lampu merah. Nomor tiga, Bapak tidak pakai helm tapi tidak pakai pelakon. Kulo jawab, kulo ditilang orang nganggo surat, kula gelem. Ditilang langgar lampu merah, kulo gelem. Tapi lah ditilang mergo orang nganggo helm, kulo megah, Lah napa soalnya helm niku bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi rono helm. Seneni karo polisi nih. Bapak tahu nggak helm itu safety reading keselamatan dalam berkendara. Kalau bapak nggak pakai helm bisa membahayakan keselamatan bapak. Bapak nggak pakai helm malah pakai belangkon. Sopo sing kandok? Helm ke belangkon orang saya ini dites, luwih kuat nanti. Helmmu apa itu? caranya piye? helmnya dibanting, belangkonnya dibanting. Nanti sing pecah? Ini rasa mau contoh. kula mung gara-gara sengit apa-apa kok diarani bid'ah titik-titik bid'ah lah kula yo ngomong helm kuwi bid'ah mila cangkemmu sing ngomong tahlilan kuwi bid'ah aku esuk ning dalan toring ora usah nganggo helm tiba benjut gasmu gara-gara perkara bid'ah apa-apa kok ra oleh apa-apa kok bid'ah Gue pengajian nyuwun sewu. Milate Kanjeng Nabi namine apa? Maulud. Lha kok milat? niku sakniki dibid'ah-bid'ahke. Sing ngomong malah wong partai niku mbahasan partai ulang tahun digedhek-gedhekke. Ki lak sok cangkeme. Ayo, nah, jajal sing nyelametke niku ajarane Kanjeng Nabi napa ajarannya partai politik? Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sing nyelametke Maulid Nabi kok diarani bid'ah. Mbahasan ulang tahun partai politik digedhek-gedhekke lak ra mutune. Mila dalu menika alhamdulillah MTSN 1 Ponorogo melakukan perbuatan bid'ah. Imame sopo Nurul Bidinah. Akhirnya nopo? Apa sih apa tuh terakhir nih? Siapa apa kan? Kok ning sarkem kok sarkem Oh, Jogja. Bagaimana cara bisa menghidupi saya supaya kemudian saya bisa kuliah di Jogja? Ini pertanyaannya. Benbengi pak, kulo telepon. Bu, delan yang masjid kulo ini kono telepon. Tulung kulo di Fatihah. Ngopo tadi kita susah kue rapat mangan po, nyantai mawon. Waktu itu di Jogja itu biaya hidup cuma seribu cukup pak Wabu. Mangkat kuliah ngebis satu seket, mulai satu seket isu sarapan sego kucing satu seket, awan sego kucing satu seket, bengi sego kucing satu seket. Tak lumayan. Patang atau seket, awan bengi, mangan dikancani kucing. Subhanallah. Sego kucing ini. Satu ketika saya punya uang 5 ribu, mangkat dengan angkringan di warung angkringan, kafe tiga deret. Delalah ana wong paring-paring den paring-paring anak kula telung dina rong mangan. Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Arep tak wenehke aku rong mangan, ora tak wenehke kok ana wong jaluk dosa. Akhire napa kula kelingan. As-sakhiyu qaribum minallah wong lomo kuwi cedhak karo Gusti Allah qaribum minan nas cedhak karo menungso qaribum minal jannah cedhak karo swarga baidum minan nar aduh saking neraka duit lima ngewu tak weneh gitu, Plek. Mosok ya sedekah jaluk susuk, kan lucu. Nyo jujur ngewu setengah jiji. pokoknya kaya kipul ini Akhirnya nopo, kulo mantuk nih masjid, kulo kelingan gawe Al-Qur'an manja abil hasanati falahu asru amsaliah, Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya sepuluh kali lipat. Begitu rampung misahan kula mangkat ning alon-alon utara. Kenapa? Karena untuk mencukupi kebutuhan kuliah saya, saya jualan aksesoris. Peniti, dom, gantungan kunci, kapur barus, sak piturute. Mangkat le 6 kilo aku melaku. Tekan alon alun pulau kelingan Jawi Al-Quran membawa satu kebaikan Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Bar ngisak pulau dodolan nganti jam hiji bengi. Peniti, peniti, peniti, peniti, peniti. Cepet, ya, cepet, cepet, cepet, cepet, cepet. Subhanallah. Dadol dari jam walu nganti jam siji bengi. masa Allah, belas ora payu. Akhirnya apa? Awan kulo poso. Awan kulo poso. Jadi kulo niku tirakat niku kan biyen Bu, Pak. Kulo niku kat angkat ning pondok dugi sakniki turu bengi niku iso dihitung nganggo tangan. Oke oh, ra turu nganti isu Mungkin baru subuh mulang ngaji santri jam setengah itu jam itu enam itu. Tiap malam akhirnya nopo mulai song alun alon kulo tahajud, kulo witir. Kulo niku wong elek, tapi orang ini minimal witir niku ojo nganti ketinggalan. Minimal wong tua sing nyekolah ke anak itu beri ini wong saya bengi tahajud witir ojo nganti ketinggalan. Supaya apa anakmu jadi wong. Napa dijamin kali gus Allah niku dijamin. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya nawakmu gelem tenanan, Allah akan menunjukkan jalannya. Maka saya kasih tahu kenapa Pak Sujarno sudah di wakil bupati. Bukan hanya sekedar Pak Sujarno ini iseng ampuh, tetapi mergo tirakate bapak ibu nih Pak Sujarno. Kulo yakin, hakul yakin. Milo jenengan ini kadang-kadang ono kiai gede anak era jadi opo-opo. biasa nih nih keturunan keturunan keberapa jadi orang besar. Kenapa? Mergo nih mbah-mbah nih dia? Milo, gue sering matur, apa bedane wong biyen karo wong sakniki? Anane wong gedhe niku mergo tirakate wong tuwa. Wong tuwa biyen jaman biyen niku seneng nandur ra ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Wong biyen iki gaweane nandur kayu jati atau ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Nandut lopo ratau ngarep-ngarep ngombe tegan. Beda karo bocah saiki Gaweane ngombe degan ratau nandur wit kelopo Gaweane ngetok kayu jati Ora tau nandur jati Ayo Saiki gaweane nandur ratau ngunduh Nyoncel gaweane ngunduh ratau nandur Sing gaweane ngunduh ragil nandur Wiyono telu Siji maling loro pemborong telu Codot Berarti awakmu iki gaweane ngunduh ra gelem nandur kelas mung kaya codok. Jadi kula ben-bengi niku tahajud, witir, awan poso. Soalnya napa ora iso mangan kok ora ono sing dipangan duit ra duit. Malam kedua kula dodolan meneh, yakin kula. Optimis, engko payu. Peniti, peniti, peniti, peniti, peniti, aku, aku, aku, aku. Orang payu blas nganti jam loro malam pertama, malam kedua, malam ketiga tetap rapayu. Telung dino kula pun poso rabu kok akhirnya malam keempat pulau dodolan itu nyuwun sewu karo ngonek ke gusi Allah. gusi. jenengan itu janji sedekah siji jadi kita ngatuh siji minimal sepuluh. kula sedekah lima ngewu belas ra sama mangan jenengan karepe pripun to gusi gusi. gusi Allah ngonek onek janji. Jam lelah sebengi rakwat kuat mangan akhirnya nopo Nganti lemese awak pulau dagangan sak bopong kira kuat tak ke turu ning alon-alon utara ngayuk Jokarto Hadiningrat. pulau keturun sampai ngeli beratapkan langit beralaskan bumi. Hidupku menyusuri jalan. Akhirnya nopo jam telu bengi pulang lilir. Kok awakku angeti nopo? Ya Allah, dadak dibonusi karo Gusti Allah. Nopo bonusi Jam telu bengi kula liler. Soalnya nopo dikeloni banci. Ah. Yo apa ya jago. Tenanan nih, Kok anget-anget ki ana apa mbono dikeloni banci, Pak. Ya Allah. Akhire kula subuhan. Subuhan ki ndelalah. Biasane orang imami, imame ra teko kula kene imami. Lali sing kula imami niku masjide Muhammadiyah. Sami Allahu liman hamidah. Langsung tangan tangkat. Allahumma hdina fi man hadait. Neng buri belas sama sing amin iki. Wa bina fi man afait. Aku batin kok ora diamin ngopo. Ngelirik titik. Begitu tengah-tengah kulit kelingan, oh, oh makmumnya kaman dia lali rambung sholat, bu. Nek oneke kalau tak mirip sak modare kayak. Kowe ngerti ra? Iki masjid Muhammadiyah ngopo kowe kunutan? Ya Allah mung gara-gara kunut kula dionek-onek iki. Tapi kula yakin warga Ponorogo binaane Pak Wakil Bupati niki wis ra ana wong padu babakan kunut. Kula yakin soalnya apa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Ponorogo sudah jarang yang sholat subuh. Subhanallah. Iya masa orang kunutan no? Melomba di Nabi iman dah, diberi orang. Wah, di Nabi iman apa? Emang lah ini kita. Saya tak terangkit bab sholat Isra Mi'raj. Kuwi tak jane menurut Imam Papat kunut iki kepiye to? Tak terang. Akhire napa? Ya Allah, kula kedah tirakat melih niki ya Allah. Mila nyuwun ora ana wong gedhe niku tanpa tirakat. Ora ana wong gedhe niku tanpa riyadah. Karena itu apa? Wabdahul wasilah ilahi itu merupakan wasilah kita kepada Allah. Mila dugi sakniki niku nyuwun sewu, Pak. Kula niku tibone Daud, tibone poso, karo tibone ora poso. Sing kula arep-arep niku tibone poso. Umpama kiai-kiai kula niku ngijazahi, mintahke bendina poso, kula nggih turun. Tapi kiai-kiai kula niku ijazahi pun bae niku. Kowe kula mung poso mesake. Wis tau to, Bu? Saiki pindhawut. Maka tidak ada orang besar di republik ini tanpa mau tirakat. Sing kula atur ki teng makame bahasan Besari, Mbah Muhammad Besari. Kula matur. Muridnya bahasan besar itu jadi uang gede kabeh, tapi nopo mergo dilambari karo tirakat. Contohnya sinten Abdul Hamid, keturunannya keraton hati Hadiningrat. Niku tirakatnya luar biasa ngalor ngidul golek kiai dilakoni. Ngaji pertama teng teng Besari Ponorogo ngaji kedua wonten Kartosuro ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazan saking Kartosuro pindah teng Bagelen ngaji kitab Jalalen karo Kiai Ahmad Baidowi sing makame teng Bantul saking Bagelen pindah wonten Magelang tepatnya di Salaman ngaji ilmu hikmah kali Mbah Nur Muhammad Ngadi Wongso tirakate teng putih-putih akhirnya nopo Abdul Hamid dadi wong gede jenengan perso siapa nama komplit Abdul Hamid Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro Wida dadi wong apa pergono pemerintah tirakat. Ayo. Kipli sone rokke pakai bedang Tadi wong gede mergo tirakat. Akhirnya apa? Subhanallah, perjalanan itu saya nikmati betul. Akhirnya saya masuk rumah sakit Rakwa dibayar metu sama rumah sakit Pak Bupati Kulong Ayu becak 6 bulan. Aku tahu jadi abang becak nih, jadi pengurus becak kota Jakarta. Bahkan aku latihan sabar nih kalau tukang becak. Tukang becak itu yang paling sabar sak dunia nunggu penumpang orang teko becak itu Pak diri ngopo. Enak. Bahkan kalau tahu becake ditabrak mobil. Biar becake remuk aku ranesu Malah tak ke lagu India. Matane, matane, matane. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa hari ini orang tua tidak bangga ketika anaknya diterima di MTS? Ayo, ini wasilah kita untuk menjadi orang hebat karena mulai yakin wong tua sing nyekolahke anak teng MTS niku mesti tirakate luwih gede daripada orang-orang di luar MTS. Soalnya memang buah gomu. Lah sekarang Pak, terutama di Jogja, MTS itu hanya second opinion. Pilihan kedua. Lah neng SMP negeri ra ketompo nembe didaftarke teng MTS. Padahal apa? Mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikendaki kebaikan atasnya maka Allah membaikkan agamanya. Kadang-kadang enten keluhan keluhan saking kanca-kanca MTS bu, Daftar SMP favorit ra tombol SMP negeri ra ketompo, begitu terakhir-terakhir moro ning MTS. Bu, anak kula ora ketompo teng mriko, ditompo teng mriki. Sing kurang ajar, lah anake duwablek nakal ra payu teng pundi-pundi nembe digawa ning pondok. Pak Kiai, anak kula niku teng pundi-pundi mboten ketampi. Mak kula pondoke teng mriki nggih kula batin. Apa rumangsane pondok pesantren ki TPA? Napa niku TPA tempat pembuangan akhir. Padahal apa? Begitu jenengan nundon anak yang melebutkan MTS, Podo karo jenengan buka dalane suargo Soalnya nopo Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan agamanya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Barang siapa membaikkan akhiratnya, Allah akan membaiki duniawinya. Yakin mawon. Kulon itu nyuwun saya Kadang-kadang lah lebok ini sekolah favorit. Ragate piro mawon dituruti kok, Bu. Dol ke sawah, dol ke omah, dol ke sapi, dol ke wedus melebu MPS melebu pondok sing murah niku kadang-kadang wong tuanya nyepeleki. Apa MPS Kula ini produk MPS tak sana wiyah Bro. Bangga aku. Sekolahmu ngendi? wiyah. Orang kula sekolah mundi SMP favorit gua enggak. di sekolah mundi MTS. Salahnya di mana, please deh? Oi, ada adik siswi, belakang itu. Sing jilbabe putih. Tak takon, kowe bangga sekolah ning MTS? Bangga. Tapi itu diulang sekolah, diulang ngaji, diulang pendidikan agama kok ora bangga. Lanjutkan, Soalnya lihat, kuliah ning Yogyo. Orang usah ngekos, orang usah golek kontrakan. Manggono pondokku tak ulang ngaji gratis. Ayo, Pak Wabuk ora percaya mung dijak teng Yogyo, Pondok Gus gratis sama mboten? Gratis. Dipakani napa mboten Gus? Kula pakani. Jangankan santri tangga pulang duit tilik, mohon kula pakani kok. Gari kulon itu pondoknya gratis Pak untuk anak-anak kuliah. Kenapa saya mengambil segmen mereka? Mergo kula tau sani biyen zaman kuliah kula rekoso ora orang sing iso kula nggoni. Mila kula nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah, pulau pengen gawe pondok gamel anak kuliah. Kula gratis kita pondok kula. Mangan kok nih. ayah kowe iki pilih pondok nggonku gratis. Iso ngopeni iwak tak gawe ke kolam. Iso ngani tanduran tak boleh ke sawah, tak boleh ke ladang. Iso nyopet, tak ajari nyopet, arepe ngopo? Maka nyuwun sewu ini orang salah menganggap pendidikan agama di MTS seolah-olah dilihat hanya sebelah mata. Ini pendidikan yang harus kita pertahankan, lanjutkan. Karena apa? Orang tua akan menyesal ketika anaknya dari SD sampai perguruan tinggi hanya diberikan pendidikan umum tanpa dilandasi dengan pendidikan agama. Wong jelas kok. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jelas. Orang-orang yang memiliki agama, dia tidak akan pesimis menghadapi kehidupan ini. Dia akan datang menghadapi dunia ini dengan tegak kepalanya optimis mau boleh jajal ya, saya ki mau awakmu mung sarjana hukum umpamane tapi ra iso ngaji begitu mulih ning jetis arep ngukumi apa ayo tapi lah anakmu sarjana hukum iso ngaji subhanallah imam merata teko le kowe sarjana hukum iso ngimami saged kula lulusan MTS umpamane gagah Ayo, orang duit-duit belas, awakmu iso minta tahlil, sarjana hukum iso minta tahlil, subhanallah, sedina orang duit-duit belas, eh, delalah tonggone mati, mangan tak ada. Lah tenang kok. Kulo kadang-kadang Pak polisi Pak tentara kula matur, lha wong tuwa kuwi lak mantune tentara polisi ku bungae ra ono. Mantumu apa? Polisi, matane mendelik. Mantumu apa? Tentara. Ngono tak nih mantumu apa? Guru MTS. SK-ne rung mudun, rung pengangkatan pegawai negeri, honorer. Ngono kuwi ya Allah. Dilihat sebelah mata. Oh, pemenah nyuwun sewu Mbah Kaum. Mbah Kaum ya mriki apa nih saya ngurusi jenazah ini jenenge apa lagi? Moding. Takoni, mantumu apa? Moding. Mesake banget aku. Aku lah sering matur polisi kalau modin kampung modin kok. Lah tenan kok polisi mati sing bungkus apa? Modern, modern mati bungkus dhewe. Jangan menghina dong. Makanya ada-ada sekalian, tidak ada alasan bagi kamu untuk meninggalkan pendidikan agama. Jangan kemudian orang tua berorientasi hanya kepada persoalan ekonomi dan pekerjaan. Toh juga tidak ada jaminan Orang tua yang menyekolahkan anaknya di pendidikan umum, pekerjaan dan ekonominya pasti lebih baik daripada mereka yang berkutat di bidang agama. Sing jamin ki sapa? orang ono. Kula tau takon karo rektor UGM, rektor UNY. Ayo, saya ki sapa sing iso jamin? Wong kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Orang orang sing iso jamin. Tapi setidak-tidaknya begitu anakmu dimasuki kedokteran tetapi dia tahu agama nyuwun sewu ada kemungkinan besar dia menjadi dokter yang baik. Jangan kemudian karena berorientasi kepada dokter melupakan pendidikan agomo. Nah, sing pinter yo ya, sok jadi dokter. Orang tua mesti ngudani anaknya ngoten iki. Jarang nak sing pinter yo ya, sok jadi model. Jarang, Mbak, jarang. Ora ono. Jadi dokter Ngopo dokter pinter duwite oke sing kondo sopo sopo sing kondo dokter pinter? Dokter niku goblok. Buktine apa saben ana wong teko ditakoni. Goblok ta kuwi. Bu Nurul sakit apa? Batuknya panas kodo, bokongku 100.000. Dadak takon, dokter iki sing pinter mung siji dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko takoni sapi iki lara apa? Akhire kula dinesoni karo dokter UGM. Halah sing goblok iki wong Islam, Gus. Lah napa Pak Dokter? Lah cetha sing ngentut cilite kok wudu sing dirawi raine goblok. Wah, orang ajar iki ngajak gelut iki. Akhire nah, kula jawab Pak Dokter, ngopo sing ngentut silite kok sing diwudoni raine? Padha kali jenengan ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge. Mbok matane iki disuntik aku. Nomor loro, kenapa saya ngentut bokonge saya diraupi ini karena rasa malu itu tempatnya di muka bukan di bokong. Jadi lah nembe pengajian kok Bu ngentot, ngentut, kuwi mesti ngene iki, isin aku. orang ana ngentut tut, isin aku ngono Jadi tujuan pendidikan Islam itu untuk apa pertanyaannya? Untuk lillahi mardotillah. Maka kemudian apa? Jihadnya ini menggunakan jihad cara Islam. Wabdahu ilaihil wasilah. Kan ngelaten kudune pemahaman nih. Man aslaha akhiratahu fa allah dunyahu. Yakin niku, Pak. Ah kula niku nyuwun sewu Pak Wabub, lamun mau salah cerita rekoso niku mesti luwih rekoso kula. Saya itu ngomong penak Gus minta kalau ngidul ngene. Lah niku niki. Maka adik-adik saya bilang kalau melihat orang sukses saya Pak Wabub umpamanya, jangan dilihat hasilnya tapi lihatlah prosesnya. Biar kayak kepiye zaman sekolah, kembian ikhtiare kepiye ngono kuwi Aku ki anakku umur rong tahun, lu kok susu anakku aku kuat kok. Nganti ben-bengi aku rebutan susu karo anakku. Ngopo? Anakku lagi gelem ngalah, aku ya oh. Maka saya kasih tahu rahasianya. Apa hasil dari pendidikan agama seperti sanawiyah dan dan aliyah serta pondok pesantren? santri le siswi sekolah MTS kuwi biasanya ono telu iki bunyi iki telu telu perkara jangan lihat akik saya bisa apa? copot baik copot muka-muka lali mbahmu lah yang atas kepada muga-muga lali ngono kuwi lho. Ngaji bayarannya ra jelas kelangan ngetak awakmu pingsan loh orang mergo ampuh tetanes santri niku Pak Bu niki mungkin Bu Nurul supaya perso siapakah anak-anak yang harus mendapatkan prioritas teori ini ngeten neng sekolah sanawiyah apa teng pondok nih seket tambah seket sama dengan satu seket tambah seket sama dengan seket seket tambah seket sama dengan satu seket Nopo niku Gus? Seket tambah seket sama dengan satu. Bocah ini pondok pinter, manut karo guru, begitu metu dadi wong gede. Seket tambah seket sama dengan satu. Nomor loro, seket tambah seket sama dengan seket. Niki bocah e pinter, tapi ra manut karo guru, begitu metu raja dadi apa-apa. kasusnya. Sing nomor telu. Seket tambah seket sama dengan satu seket bocah jane ora pinter tapi manut bekti karo guru begitu metu jadi wong jadi wong gede niku kasusnya nggih kata lah maka kalau di pondok saya di Lampung sana itu kalau menaikkan anak ke grade selanjutnya ke kelas berikutnya siapakah anak yang paling mendapatkan prioritas anak yang pinter baik akhlaknya manut dan bakti kepada gurunya prioritas nomor loro kok ono bocah pinter tapi orang manut niku kalah karo bocah goblok tapi manut. Jadi saya biasa Pak, pak Waktu Anak pinter tidak saya naikkan kelas. Kenapa? Karena orang manut karo guru. Enggak bekti karo guru. Tapi senajan tau bocah e goblok orang tak pinter tapi manut prioritas. Soalnya nopo? Rusake negarane ini ide? ini niku mau pinter tapi ramanut Akhlaknya bosok nih Oh, Ngono esuk mlebu surga kok. Kalau cerita kalau Pak Sugi Hasan ketua MPR, anggota DPR ini masuk surga Pak Zulkifli. Subhanallah, saweneng ini Pak. Begitu mlebu surga diprotes kalau Kiai Ponorogo. Malaikat, ini kan banyak yang korupsi. Kenapa mereka masuk surga? Apa jawaban malaikat? Pak Kiai jenengan sing sabar. Anggota DPR niku mlebu surga namun kunjungan kerja. <laughs> cangkeme sapa ora. Salahnya orang tua kemudian apa? Pendidikan anak hanya diorientasikan kepada pekerjaan. Maka selalu saya bilang, kayak kemarin di MKS Medion saya bilang, Amkuntum suhada'a syuhada'a in hadara maut Itqala libanihi matak buduna min ba'di. Begitu Yakub mau mati, dia bilang kepada anaknya, Nah, apa yang kamu sembah setelah aku mati?" Orientasinya apa, Pak? Ketuhanan. Wong tua sakniki lah mboten Mata kuluna min ba'di. Apa sing mau sembah? Sae eh, apa sing mau pangan sakwise aku mati? Orientasinya beda, Pak. Maka orang tua itu kenapa lebih cenderung kepada pendidikan umum karena orientasinya hanya duniawi. Mereka lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Contoh, Bu Nurul anaknya papat, melaku-melaku ketemu kiai. Bu, tak dongakin dan mateng melih Ampun Pak Kiai, anakku lompon papat. Tapi sesok Bu Nurul nyangking wedus ketemu kiai. Bu Nurul tak dongakin muka-muka wedusmu mateng. Alhamdulillah. Dadi wong ini ku luwih seneng ngurusi anak wedhus daripada anak edw Mlebu TPH ana ragate, nguyuh ning pom bensin ana ragate. Nguyuh nitip ke anak neng TPA sebulan lima 5000, seminggu ketemu ping papat karo guru. Kuwi nyuwun saya berarti wong tua luwih ngajeni uyuh daripada anak tindak ning kebon binatang Surabaya ndelok munyuk sangune 100.000 tindak ning MTSN Ponorogo ndelok kiai kota infake 2000 berarti luwih larang kiai napa munyuk munyuk awakmu luwih ngajeni kiai apa munyuk ngomong munyuk tak bualang tenan kok kowe kowe ngono munyuke SMS-an HP ini cross yang gaya, Sini Pak. Orang tua lebih berorientasi kepada ini. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Maka mohon maaf, pendidikan kita itu orientasinya butuh itu kepada siapa, bukan kepada apa. Apa itu penting, siapa lebih penting. Ono ne apa ki nggih nyuguh sapa? Yen ana sapa Allah bakal entuk apa-apa. Contoh, suguhane jenengan snack panganan pacitan niku apa? Jenengan sing teko niki sapa? Sapa luwih penting daripada apa? Pengajian ana jamaahe ora ana snacke. Iso mlaku. Senajan ora ana apa apa nih? paling jamaah mulih batin pengajian ini mulai katan garingan Soalnya wong Ponorogo bilang gawe acara mesti ana loro, siji acara inti, nomor loro acara untung. Ngamal yen ora ngemil, ngomel. Cara wong Surabaya ngaji yen ora nguntal, ngantuk. Tapi tetep laku, Pak. Ana sopone, rono ana apane. Yang menjadi persoalan ono opone tapi sopone ora teko, ono seneke, ono jajane tapi rono ana kuwi mesti ra iso mlaku pengajiane. Mosok aku ngonek-ngonekke pacitan. Aku ngomong karo senek ora mungkin. Anane seanane apa niku nggih nyuga sapa? Lah pendidikan kita itu orientasinya kepada siapa, bukan kepada apa. Rusae politik teng Indonesia lah niki Pak Wakil Bupati. Besok kon rogo pilihan bupati kuwi milih sapa? Allah aku ora gagas sapa wae, sing penting aku entuk apa? Apa? Kuwi bosok. Kowe milih sapa? Pak Sujarno. Lah ngopo? Aku diwene apa-apa kok. Kowe berarti milih opone ra milih Pak Jarnone. Kuwi salah. Mila Kanjeng Nabi dawuh, "Arrosyi wal murtasi finnar." Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Bu. Bu. Jenengan milih pundi? Disogok napa nyogok? Salahnya di sini, Pak. Orientasinya berorientasi kepada apa? Maka abah saya selalu bilang ketika saya dulu susah miftah, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Yen sapa neki mau dandani, engko apa insya Allah bakal melu. Jadi ngono kuwi le, penampilanmu kuwi sing apik, kowe ora usah mikir sangu. Soale sangumu dipikirke karo kepala sekolah disangoni mau tompo orang disangoni Bu Nurul di SMS pli pli seolah-olah kalau MTS kita langsung jadi opo toh ah, salah jenengan pun mugo mugo alumni mriki sok dadi dokter tapi sing ngerti agama amin dadi polisi sing seneng agama amin dadi wakil bupati bupati sing ngerti karo agama wis enak le uripmu ki mbok tenang Eh susah rapopo, penting dipantaskan so Allah manteskan hidupmu dijamin. Saya itulah mengerti sarjana hukum tok, sarjana kedokteran tok, orang ngerti agama bahaya. Karena tidak ada jaminan orang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Sebagai penutup dengan kulo kandani. Oh aku ki duwe kanca, kanca kulo niku kuliah teng pundi? Teng teknologi nuklir. Kudune kerjane gawe bom, saniki gawe napa? Mercon. Alah, lah, mau mercon buat buah roge pinter aku kuliah. Saya sing mesake meneh tanggane bujuku. kuliahnya di geologi pertambangan kudune kerjane teng pundi kudune kerjane ning batu bara ning tambang emas freeport sak piturute jenengan ngerti pekerjaane nopo tukang kuras WC nganti montore kuwi ditulisi silitmu adalah rezekiku ya menzizikkan Pun, matan mawa, berjam jam setengah telur. Kajiannya wis rampung. Besok ini dilanjut mengundut Unut bab Isra Mi'raj. bareng-bareng, muga-muga kalau panjenengan sami selamat dunia, selamat akhirat. Yang tindak mriki atine susah Mungkin kundur sami bunga. Anak yang nakal kundur soleh solehah. Yang kujuni padu kundur jadi sakinah. Uripe istiqomah. Engkang tidak memiliki awake gerah kundur sami waras. Engkang tidak memiliki utang kata kundur sami lunas. Senajan dorong iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Lak sing ngutangi kae muga-muga sing ngutangi mati. Ngodiar Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa qada'in al-qabul.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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته